Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, binti Hamzah." Nabi Muhammad bercerita atau bersabda tentang putrinya Sayyidah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah Sayyidus Syuhada yang meninggal di perang Uhud yang sampai hari ini pun siapapun yang pernah umroh atau haji kalau ke Madinah akan ke Uhud nanti ada satu tempat di situ kuburnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang beliau itu meninggal dalam keadaan mati syahid di di Uhud, waktu perang Uhud. Nanti ada bukit-bukit Uhud, gunung Uhud. Dan meninggalnya Sayyidina Hamzah itu dibunuh oleh seorang yang akhirnya masuk Islam namanya Wahsy. Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian waktu itu ada seorang wanita yang namanya Hindun. Sebelum masuk Islam sangat benci dengan Rasulullah dan benci dengan Sayyidina Hamzah sehingga waktu Sayyidina Hamzah bisa terbunuh oleh Wahsy dibelah dadanya Sayyidina Hamzah dan diambil hatinya dan dikunyah dan dimakan oleh wanita yang bernama Hindun sehingga Hindun dikelari dengan Akilatul Akbat wanita yang memakan hatinya Sayyidina, Sayyidina Hamzah itu sebelum mendapatkan hidayah akan tapi setelah mendapatkan hidayah subhanallah hidayah dari Allah Hindun masuk Islam dan Wahsy pun akhirnya masuk Islam. Dan Wahsy tidak terima karena waktu itu pernah membunuh paling bagusnya manusia, maka ia pun berjanji akan membunuh paling busuknya manusia dan akhirnya Wahsy pun bisa mengkodok atau membayar kesalahannya membunuh Sayyidina Hamzah sehingga yang dibunuh adalah musuh Allah yang paling jahat pada zamannya kalau tidak adalah Musailamatul Kadzab orang yang mengaku nabi dan dusta. Jadi pernah membunuh paling bagusnya manusia, akhirnya juga membunuh paling busuknya manusia. Sayyidina Hamzah Sayyidus Syuhada. Yang membunuh Sayyidina Hamzah memang orang-orang yang memusuhi Sayyidina Hamzah waktu itu. Akan tapi setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi saudara kita dan beliau adalah menjadi sahabat-sahabat mulia, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah punya seorang putri. Nabi berkata, La tahilluli. Ia tidak halal untuk menikah denganku. Tidak boleh menikah denganku. Padahal keponakannya. Ah, padahal sepupunya. Sebab Sayyidina Hamzah itu pamannya Rasulullah, saudaranya Sayyidina Abdullah, ayahanda Rasulullah. Menikah dengan sepupu itu boleh. Sebab sepupu bukan mahrum anak paman boleh kita menikah dengan anak paman dan anaknya bibi. Akan tapi Nabi bersabda, la tahillu li enggak boleh. Kenapa? Yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Haram karena susuan seperti haram karena nasab.